Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kita Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul karya Naam Asy-Syaikh Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah alaih itu kitab al-Fusulnya. Mukhtasarnya diringkas oleh Naam barakallahu fi salah satu pengajar yang ada di Naam barakallahu fi Jami'ah Malik As-Su'ud. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum kita bersolah. Setelah kita selesaikan kita bertaharah. Ini kaitannya masalah apa sih? Masalah kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diletakkan bentuknya apa? Berdasarkan bab-bab fikih. Kita beriman dan kita selesaikan. Kita bertaharah dan kita selesaikan. Sekarang kita bersolah. Qala al-mu'allif wa sabahullah mas'alatun permasalahan yang baru. Wa amma qiyamul lail wa tahajjud Perhatikan penting ini wahwa khairul witr ala sahih. Adapun qiyamul lail salat malam yang dikenal tahajud itu bukan salat witir. Itu bukan salat witir menurut pendapat yang sahih. Paham ya? Menurut pendapat yang sahih, salat malam itu bukan salat witir. Tahajud sendiri, witir sendiri. Witir itu penutup salat malam. Ya kan? Ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? Hafiz. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? Dua atau tiga atau lima? Satu. Mam ya? Witir paling sedikit satu atau rakaat ganjil barakallahu fiik. Jadi disebutkan sini adapun salat malam bahwa tahajud bahwa khairul witir, bukan witir. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Qala jumhur ashab berkata mayoritas kebanyakan ashab, ashab ini kalau yang diinginkan adalah Nah, barakallahu fikum dari ashad Imam Ahmad berarti Hambaliyah. Naam. Inna tahajjuda kana wajiban alaih dulunya salat tahajud itu wajib awal mulanya. Diwajibkan untuk Rasulullah SAW. Wa tamassaku biqaulihi biqaulillah azza wajalla mereka nah berpegang dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam ambillah salat malam tahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Semoga Allah telah bangkitkan atau ya nam barakallahu fikum nam meletakkan engkau pada apa kedudukan yang mulia atau yang terpuji yaitu apa mendapatkan apa beliau yang megang apa syafaat asyafaatul syafaatul udma. Paham ya? Karena ketika nah barakallahu fikum manusia berbondong-bondong mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Rasulullah SAW mereka apa ketika di padang mahsyar yang sangat mengerikan keadaannya, panasnya luar biasa, meminta agar segera ditunaikan, diselesaikan urusannya, mereka apa? Minta syafaat. Mulai dari Nabi Adam sampai akhirnya minta kepada Rasulullah SAW. Semuanya mengatakan la la latulaha la latulaha. Aku bukan pemiliknya. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, analaha, analaha, analaha. Akulah pemiliknya asyafaatul udma. Beliau sujud kemudian memuji Allah taala dan pujian-pujian yang sangat luar biasa. Akhirnya apa kata Allah taala? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Eh, wa qul yusma'. Berkatalah kamu akan didengar. Eh, kemudian apa? Is'al tu'ta. Mintalah kamu akan diberi. Isfa'tu syafa'. Mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Syafaat apa namanya? Asyafaatul 'udma. Paham ya? Itulah kedudukan yang tinggi yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Atiyah bin Sa'id Al-Aufi An Abbas kalau ta'ala nafilatan lak yakni bin nafilah. Maksudnya sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. An Nahalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan bahwasanya perintah tersebut khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam umi qiyamil lail diperintahkan untuk salat malam, fakutiba alaihi akhir diwajibkan untuknya. Ini di awal permulaan. Di awal permulaan dulu diwajibkan sholat malam. Eh, di awal permulaan diwajibkan apa sholat? Malam. Yang akhirnya apa para kalafik Akhirnya kan nah sebagian para sahabat dan Rasulullah pun apa sholat sampai nah sholat malam sampai kakinya apa? bengkak. Paham ya? Dalam riwayat lain sampai mengeluarkan darah. Nah, kita lihat sini para kalafik kita jelas. Wa qala Urwa al-Ashar anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta hatta tafattar rajlah Faqalat Aisyah, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar?" Qala ya Aisyah, aku akuna 'abdan syakura?" Simak baik-baik kitabnya biar enggak rugi yang punya kitab. Rawa Muslimun wa akhrajahu min wajhin akhar 'an al-Mughirah Syu'bah. Perhatikan. Berkata Urwah dari Aisyah radhiyallahu dahulu Rasulullah SAW apabila beliau salat, beliau na barakallahu fikum berdiri sampai kedua kakinya bengkak. Bayangkan itu. Rasulullah padahal sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya, pemegang kunci surga. Pembuka ya pertama kali buka pintu surga. Diampuni dosa-dosanya telah lalu dan akan datang tapi beliau Masya Allah kita lihat ini. Akhirnya Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan seperti ini padahal engkau diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu." Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, aku nak dan syukur? wahai Aisyah? Eh, bukankah aku tidak ingin eh, kalau menjadi apa hamba yang syukur? Nah, jadi beliau tetap ingin bagaimana caranya mendapatkan gelar yang abdan syakur, hamba yang syukur. Masya Allah. Rawa Muslim akhrajahu min matan akhar al Mughim Syu'bah. Wa hakka Syekh Abu Hamid rahimahullah taala al Imam Abi Abdullah Syafi'i rahimahullah taala dinukilkan dari Musyafi rahmatullah alaih anna qiyamal lail nusikha fi haqqihi sallallahu kama nusikha fi haqqil ummah. Perhatikan ini bahwasanya salat malam dihapuskan kewajiban tersebut Nah barakallahu fikum atas hak Rasulullah SAW sebagaimana dihapuskan atas hak umatnya. Jadi enggak dijadikan wajib. Awal mulanya dulu diwajibkan. Fa innahu kana wajiban fi ibtida'il Islam 'alal ummah kafah. Dikarenakan di awal permulaan Islam dulunya wajib. Salat malam itu. Paham ya? Tapi kalau diwajibkan kan berat. Nah, qala Syekh Abu Amr Ibnu Salah rahmatullahi alaihi wa hadha huwa sahih ini pendapat yang sahih alladhi tashhadu lahu al-ahadits yang apa? Yang hadis-hadis menunjukkan akan hal tersebut. Minha di antaranya hadis Sa'ad bin Hisham an Aisyah wa fi sahih ma'rufun wa qad qala Abu Zakaria nawawi rahimahullah taala. Nah, maksudnya apa? Qultu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan qultu aku berkata wal hadis alladhi asyara ilaihi hadis yang diisyaratkan padanya Perhatikan, rawi Muslimun hadis riwayat, riwayat Muslim. Min hadis Sa'ad bin Hisham annahu dakhala ala Aisyah ummul muminin bahwasanya suatu ketika nomor kalau fik masuk bertemu Aisyah ummul mukminin faqala seraya berkata ya ummul mukminin wahai ummul muminin anbi'ini an qiyam Rasulullah sallallahu kabarkan kepadaku tentang bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. qalat alasta taqra kemudian Aisyah mengatakan bukankah engkau membaca ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Dengan perintah di situ ya awal mulanya ya. Qultu kemudian nah barakallahu barakallahu fi Sa'ad bin mengatakan, "Bala tentu, aku sudah baca." Qalat kemudian Aisyah mengatakan, "Fa innallaha iftaradal qiyama fi awali hadhihi surah." Maka sungguhnya Allah Taala mewajibkan salat malam qiyamul lail di awal surat ini. Faqama Rasulullah sallallahu wa ashabuhu haulan. Kemudian ketika itu langsung Rasulullah SAW salat malam dan para sahabatnya haulan setahun. Haul itu artinya sana. Kalau antum dengar di kampung-kampung, acara apa nih ya? Haulan Mbah Fulan. Haulan. Itu tahunan, acara tahunan. Kalau mungkin kamu kampung dengar gitu kan biasanya. Acara haulan, haulan Mbah Fulan, Kiai Fulan, haul tahunan, acara tahunan. Nah, malam musta'an. Kita lihat sini. Nah, Rasulullah dan para sahabat setelah turun ayat tersebut melakukan melakukannya selama setahun hatta infah hatta intafaqat aqdamuhum sampai telapak-telapak kaki mereka bengkak. Wa amsakallahu khatimah isna asyara isna asyara syahran bersama. Kemudian Allah Taala menahan penutupan surat tersebut selama 12 bulan di langit. Tahun kan? Paham ya? Nah, penutupan surat Muzammil, ya kan? Inna rabbaka ya'lamu anna ila akhir ayah. Nah, itu berarti penutupannya. Itu nanti disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya itu diperingan awal mulanya wajib Summa anzalallahu takhfifa fi akhir hadis surah. Kemudian apa? Allah taala turunkan sebagai apa? Bentuk keringanan. Nah, keringanan di mana diturunkan pada akhir surat ini surat Muzammil. Fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da fardhah Maka menjadilah surat malam itu tatawwu' sunnah yang sebelumnya apa? diwajibkan. Paham ya? Qiyamul lail surat malam itu sunnah. Witirnya Nah barakallahu fi sunnah. Sampai-sampai di hukumnya apa sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wa qad asyara Syafi'i ila al-ihtijaj bi hadzal hadits bin nasakh. Dan sungguh Imam Syafi'i mengisyaratkan Nah barakallahu fikum hujjah dengan hadis ini mengenai apa? Penghapusan eh, barakallahu fik syariat yang diwajibkan tersebut. Wa biqaulihi ta'ala wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam, nah bertahajudlah kamu eh, salat malam maksudnya qiyamul lail sebagai amalan tambahan untukmu. Qala kemudian berkata, fa'alamahu maka di situ diberitahukan anna qiyamal laila filatun bahwasanya salat malam itu adalah sunnah la faridatun bukan wajib wallahu subhanahu wa taala alam hanya Allah taala yang tahu kesimpulannya salat malam apa hukumnya sunnah paham ya ditutup dengan witir sunnah muakkadah jangan sampai kita melupakan dan upayakan semaksimal mungkin bisa menegakkannya kalaupun terluputkan karena ada faktor-faktor yang lain tidak sampai tingkatannya berdosa barakallahu fik tapi kita berupaya semaksimal mungkin bisa menjaga salat malam, qiyamul lail ditutup dengan witirnya karena itu adalah da'bus salihin, itu perbuatan-perbuatan yang dibiasakan dilakukan yang dibiasakan dilakukan oleh orang saleh dan juga Rasulullah SAW sangat menekankannya sehingga beliau ketika safar atau permukim tidak meninggalkan apa? Nah barakallahu fik dua salat sunnah di antaranya adalah qiyamul lail, salat malam, witir tadi itu, kemudian juga apa? dua rakaat sebelum subuhullah alam suwab nasallahu alaihi wasallam wal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin